بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام kita sampai di 30 31 Allah memberitakan innaka mayyitun sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan menjadi mayit akan mati mereka juga akan mati Summa innakum kemudian kalian yaumal qiyamati di hari kiamat inda rabbikum taktasimun di hadapan Tuhan kalian kalian akan berperkara di pengadilan Allah wa akhbara bidzalika fi qawlihi dan juga Allah memberitahukan bahwa Rasulnya akan mati dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Imran ayat ke-144 ma Muhammadun illa Rasul, Qad khalat min qablihir afa mata au qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra shay'a wa sayajzillahu syakirin tidaklah Muhammad itu kecuali dia hanyalah sebagai rasul telah khalat telah meninggal dunia min qablihi sebelum Muhammad itu ar-rasul para rasul-rasul apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan berpaling pada tumit-tumit kalian berpaling dari agama ini. Dan barang siapa yang berpaling dari agama ini, berpaling ke belakang, maka tindakan dia berpaling dari agama ini tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan membalas hamba-hambanya yang syukur kepada nikmat-nikmatnya. وهكذا أخبر الله عز وجل عن ذلك juga demikian pula Allah memberitakan tentang perkara kematian beliau dalam firman-Nya di surat Al-Anbiya ayat ke-34 35 Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Dan tidaklah kami jadikan bagi manusia sebelum engkau hai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak akan kami jadikan dia itu kekal Apakah kalau engkau mati kemudian mereka akan kekal? semua yang berjiwa itu akan merasakan kematian. Dan kami akan uji kalian dengan syar, dengan kejelekan dan khair juga kami uji kalian dengan kebaikan. Sebagai fitnah, sebagai ujian atas kalian wa ilaina turja'un dan kepada kamilah kalian akan kembali Famaridun Nabi sallallahu alaihi wasallam maka waktu itu Nabi sakit di akhir syahri Safar di akhir bulan Safar wa awal syahri Rabiul Awal dan di awal bulan Rabiul Awal ila ila yaumit tani asyar beliau sakit di akhir bulan Safar sampai hari ke-12 bulan Rabiul Awal yakni tanggal 12 Rabiul Awal awif talib ashar atau hari ke-13 bulan Rabiul Awal wa tufiyan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan meninggallah Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah Beliau menunaikan haji wada pada bulan Dzulhijjah tahun ke-9 Dzulhijjah uh, tahun ke-9 Hijriah. Beliau meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. وكانت وفاته من أعظم المصائب التي عمت الأرض طولها والعرض dan sungguh wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dari musibah yang paling besar yang meliputi bumi, menduduk bumi, panjang dan lebarnya. Wa atarat ala ashabihi ta'thiran baligha. Peristiwa meninggalnya Nabi atarat memberi pengaruh terhadap para sahabat beliau dengan pengaruh yang kuat hatta inna ba'dhum lam ya lam yusaddiq bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat bahkan sampai sebagian mereka tidak percaya kalau Nabi telah wafat wa minhum Umar radhiyallahu anhu dari mereka yang tidak percaya bahwa Nabi wafat adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Umar menghunuskan pedang berkeliling kota di Madinah sambil berteriak barang siapa yang mengatakan Muhammad mati aku akan penggal kepalanya karena dia adalah munafik kata Umar. hatta hatta Abu Bakrin sampai kemudian Omar mendatangi Abu Bakar wa kana rajulan musaddada wa muwaffaqa fi mawatinil qurubi wal azmat eh, sampai datanglah Abu Bakar Abu Bakar datang ke Madinah waktu meninggalnya Nabi Abu Bakar masih di giliran istrinya yang di luar kota Madinah sampai berita kepada beliau beliau pun segera datang ke Madinah dan Abu Bakar ini adalah rojulan musaddada seorang pria yang lurus wa muwaffaqa dan dibimbing dengan taufik dari Allah di mawatinil qurub wal asma dalam kondisi-kondisi ah, al qurub berbagai kegentingan berbagai malapetaka wal asmat dan kondisi krisis yang berat itu Abu Bakar As-Siddiq selalu mempunyai sikap yang dibimbing oleh Allah sehingga sikapnya itu benar. kala ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus sampai di Madinah Abu Bakar Abu Bakar masuk ke rumah Nabi faqabbalahu terus melihat jenazahnya Nabi Abu Bakar mencium wajah Nabi wa qala qawlatahu allati hafidhatha wathaiqut tarikh dan Abu Bakar mengucapkan omongan yang telah di dipelihara, dicatat, dihafal oleh wajah ikut tarikh, oleh data-data sejarah. Omongan Abu Bakar ketika setelah mencium wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah tidak hayan wa engkau ber mati dalam keadaan hidup dan dalam keadaan majid wa kharaja ilan nasi dan Abu Bakar setelah itu keluar menghadap kepada kaum muslimin wa hum muttaribun mereka kaum muslimin dalam kondisi tergoncang yang dahsyat mental mereka akibat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar Siddiq menyatakan kepada kaum muslimin, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang selama ini menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat maka ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah mati wa man kana ya'budullaha dan barang siapa yang menyembah Allah fa allaha hayyun la yamut maka di, uh, eh, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah hidup dan tidak akan mati. Fazala anhumul ittirabu Sehingga hilanglah dari pikiran mereka kegoncangan, keraguan apakah Nabi ini telah wafat atau tidak. Keraguan itu hilang dengan penegasan Abu Bakar siddiq Wa aiqanu anna sunnatullahi fi makhlukatihi dan mereka akhirnya yakin kembali tentang sunnatullah tentang ketentuan Allah terhadap para makhluknya ketentuan Allah terhadap makhluknya yaitu ayat dia alaiha bil maut makhluknya itu ditentukan kematian mempunyai waktu tertentu untuk mati wa ma huwa illal intiqal illal intiqalu minal hayatid dunyawiyati ilal hayatil barzakhiyati dan mati itu tidak lain hanyalah berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan barzakhiyah kehidupan alam kubur وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى dan sungguh Allah telah memberitahukan kepada kita di akhir surat al-waqi'ah di akhir surat al-waqi'ah di aksamil khalqi indal mauti tentang dibagi-baginya kaum ketika dia mati umat terbagi-bagi dalam keadaan nasib mereka masing-masing ketika mereka mati. Mereka akan bisa dinilai bagaimana keadaan mereka setelah mati. haitu qala subhanahu di mana Allah yang Maha Suci berfirman Falaula ida balagatil khulqu maka bagaimana pula keadaan mereka apabila nyawa telah sampai di hulqum di leher wa antum hina idin tamdurun waktu itu ketika kalian Eh, dan kalian waktu orang atau saudara kalian mau mati kalian melihat keadaan dia wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun dan sedangkan kami kata Allah lebih dekat kepada saudara kalian yang mau mati itu walakin la tubsirun akan tetapi kalian tidak melihat falaula in kuntum khaira madinin maka sungguh kalian dalam keadaan Eh, tidak mampu menghadapi ketentuan Allah. Kalau seandainya kalian itu memang adalah orang yang bisa menghadapi ketentuan Allah, tarji'unaha in kuntum Silakan kalian mengembalikan nyawa orang yang mati itu kalau memang kalian benar bahwa kalian itu mampu melawan Allah. Fa amma in kana minal muqarrabin. Maka kalau orang yang mati itu termasuk golongan orang-orang yang didekatkan oleh Allah kepada Allah, wa Warauhun wa raihanun wa jannatun na'im Maka sungguh dia akan rauhun bersenang-senang waraihanun di dan dalam menghadapi kesenangan serta surga yang penuh kenikmatan. Wa amma min ashabil yamin dan kalaupun dia adalah termasuk dari golongan kanan. Fasalamun laka min ashabil yamin maka salam sejahtera atasmu karena engkau ter, termasuk dari golongan golongan kanan wa amma kana minal dan adapun kalau orang yang mau mati itu termasuk golongan orang-orang yang suka mendustakan agama dan orang-orang yang sesat fanazala fa fanuzulum min maka dia akan diturunkan di neraka yang hamim yang panas watas tasliyatu jahim dan dia akan sampai ke neraka jahanam in hadalah wa haqqul yaqin sungguh yang demikian ini adalah satu keyakinan yang pasti fasabbih bismi rabbikal azim maka bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha agung demikian dalam surat al-waqiah ayat ke 83 sampai ke akhir surat al-waqiah jadi Ketika orang mati Barulah dia akan Mengerti dia termasuk blok mana Blok orang-orang Yang dirahmati oleh Allah Blok ashabul yamin Ataukah Termasuk daripada blok orang-orang yang celaka. wa hadha taqsimu lil khaliqati kulluha ba'dal maut demikian pembagian segenap makhluk manusia dan jin ketika dia mati maka langsung terpisah dengan bloknya masing-masing qasamahumullahu ila hadhil aqsamit thalathah Allah bagi mereka makhluk itu, manusia dan jin itu dalam tiga golongan yaitu ila muqarrabina pertama golongan orang-orang yang dekat dengan Allah golongan para wali-wali Allah golongan para nabi-nabi para wali-wali. Kedua, washabu yamin, golongan orang-orang soleh, golongan kanan yang dirahmati oleh Allah. Ketiga, washabu shimal, golongan kiri wa humul mereka itu tidak lain ialah orang-orang yang mendustakan agama alladzi kadzabu bima yajibu tasdiq bihi yang mereka itu telah mendustakan apa yang semestinya wajib dibenarkan من شرع الله الذي أتى به رسل الله وأنبياؤه وأقامه ودعا إليه أتباعهم وورثت وورثتهم golongan ini mendustakan apa yang wajib dibenarkan yang wajib dibenarkan itu ialah syariat Allah yang telah datang dengannya para rasul-rasul Allah dan para nabi-nabi. Dan yang telah ditegahkan oleh para nabi dan para rasul dan mereka para nabi dan para rasul telah, telah berdakwah kepadanya dan mengajak pengikut-pengikut mereka, pengikut para nabi itu kepadanya dan perkara yang telah diwariskan oleh para nabi dan para rasul itu kepada kaum mukminin. Hal ini adalah perkara yang wajib dibenarkan. Iya. Walam makana istima'ul kalimati ala sultanin. Maka ketika orang telah bersepakat bersatu kata ala sultanin untuk memilih penguasa wa ala imamin dan memilih atau mengangkat imam amara man ahammal umura lima fi Allah dalam syariatnya memerintahkan orang-orang yang ahamal umur uh, orang-orang yang mempunyai keperluan lima fidalika eh, walamma kana istima'ul kalimati ala sultanin wa ala imamin amrun min ahamil umuri maka ketika kesepakatan untuk bersatu dalam mengangkat penguasa dan peng mengangkat imam pimpinan itu adalah termasuk dari ahamil umur perkara yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lima tidak kami nafil faudi. Karena dengan kesepakatan umat untuk mengangkat seorang pemimpin penguasa pimpinan negara itu akan menafikan atau menidah, e, meniadakan al-fawdi, kekacauan. Wahadnid dimah dan juga dengan kesepakatan kepada satu penguasa untuk mengangkat seorang penguasa itu bisa menyelamatkan melindungi darah kaum muslimin untuk jangan tertumpah wahifdil amwal wal a'rad dan juga dengan keadaan bersatunya umat dalam mengangkat seorang penguasa itu akan bisa memelihara harta dan kehormatan kaum muslimin wa aminan nasu min ajli ayyudu yu'du ayu addu syairal islam dan dengan adanya penguasa itu orang-orang yakni kaum muslimin akan merasa aman dalam menunaikan syair Islam dalam menunaikan syiar-syiar Islam wa hum aminuna mutmainnuna dan mereka dengan demikian bisa merasa aman dan tentram karena keperluan adanya penguasa dan karena keperluan adanya kesepakatan untuk mengangkat penguasa maka bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yudfan di waktu wafati maka Nabi pun dibiarkan begitu saja jenazahnya tidak dikubur setelah wafatnya beliau. Bal baqiya ila antammatil baihatu li Abi Bakrin. Bahkan dibiarkan Nabi tidak dikubur sampai telah sempurnanya pengangkatan pembaihatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai penguasa, sebagai khalifah, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. واجتمع الناس wahajma'u ala khilafatih dan semua kaum muslimin telah sepakat dan bersatu untuk mengakui kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah khalifatir rasul fadufina nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul arbi'a wa qad tufiya yaumul itsnin dan maka Nabi setelah selesai pembayatan Abu Bakar baru dikubur pada malam Rebu. Padahal Nabi telah meninggal dunia pada hari Senin. Senin Selasa malam Rebu dikubur beliau. Jadi ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya pengangkatan penguasa dan menyelamatkan kesatuan dan persatuan kaum muslimin untuk tunduk kepada satu penguasa. Lebih penting daripada keharusan mengubur jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi meninggal Nabi meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun ke 10 Hijriah. Beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun gajah. Uh, nah, Wa ma huwa illa intiqalun min hayatil hammi wal ghammi wattahabi wan nasabi ilal hayatit tayyibatil mubarakati fir rafiqil a'la fi ahlal jinani dan kematian Nabi itu tidak ada lain kecuali cuman pindah saja pindah dari hayatil ham wal gham kehidupan yang penuh dengan keresahan ham itu keresahan rom kesedihan wetat dan capek karena sepanjang hidupnya beliau sibuk dengan perjuangan berperang di jalan Allah berdakwah mengajarkan ilmu kepada segenap penduduk di Jazirah Arabia khususnya melakukan perjalanan jauh melalui padang pasir dan melalui kondisi penik e, panas teriknya matahari kehidupan yang penuh dengan nasab dengan taat dan nasab dengan capek dan kesengsaraan beliau berpindah dari kehidupan dunia yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan cucuran air mata, cucuran keringat dan cucuran darah, berpindah kepada kehidupan apa jiba yang baik. Kehidupan di alam barzakh, di alam kubur yang baik, al-mubarakah yang diberkahi, di Rafiqil A'la, di sisi Tuhan yang maha tinggi di ahlal jinan di surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus surga Firdaus itu surga yang paling tinggi atapnya surga Firdaus itu ialah arsh Allah itu surga Firdaus di bawah arsh Allah itu digantungkan oleh Allah kendil-kendil yang seakan-akan di kendil itu ada lentera sehingga bersinar. Tahukah kalian apa isinya kendil-kendil itu? Isinya kendil-kendil itu para arwah, para roh-roh, nabi-nabi, dan rasul-rasul serta para syuhada itu ditaruh di situ sehingga kendil-kendil itu bersinar digantungkan di ars di bagian bawah ars Allah sehingga karena digantungkan di bawah bagian ars Allah itu para roh-roh yang mulia ini tadi melongok ke surga Firdaus melihat hiburan yang menyenangkan di sana. Ya, merasakan terpahan angin sepoi-sepoi dari surga Firdaus yang dingin dan wangi dan juga dikirim oleh para malaikat makanan dan minuman dari surga Allah itu kehidupan yang nikmat yang menyenangkan di alam barzakh sana di a'lal jinan di surga yang paling tinggi kama sabata anna nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang telah dipastikan berita ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam syakhasa bi basarihi ila sama' Nabi membelalakkan mata beliau yang mulia ke arah langit ketika beliau menjelang wafat itu. Qala sambil beliau menyatakan Allahumma rafiqal a'la Allahumma rafiqal a'la Ya Allah aku milih kedudukan di sisimu yang maha tinggi. Aku memilih kedudukan di sisimu yang maha tinggi. Begitu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wa awsa qabla mautihi bis salati dan beliau berwasiat sebelum wafatnya untuk orang menegakkan sholat lima waktu wa mamalakatil aiman dan juga beliau berwasiat untuk memperhatikan al-aiman budak-budak belian yang dimiliki perhatikan hak mereka li ahammiyati sya'ni salati fil islami karena betapa pentingnya urusan sholat itu di dalam Islam wa akramallahu azza wa jalla al ummata ba'da wafatihi dan Allah telah memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafat beliau di khilafati siddiq dengan Allah anugerahkan pada umat ini pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq allati masyafiha ala nahjil ladhi kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasusul ummata bihi yang Abu Bakar As-Siddiq ini masyafiha beliau menjalankan dalam pemerintahan itu ala nahjil ladhi dengan cara yang karena Nabi yang dulunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya susul umat, memimpin umat dengannya Nabi memimpin umat dengan apa? Wa wa kitabullah wa sunnah wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam layak zidu ala dalika walayang kusu tidak ditambahi dan tidak dikurangi dari Allah itu Abu Bakar Siddiq ya, memimpin umat dan ini adalah anugerah dari Allah Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin selama dua tahun Kata para ulama, Abu Bakar Siddiq memimpin dua tahun tetapi nilainya adalah lebih baik daripada seluruh masa hidupnya umat ini sampai hari kiamat. Dua tahun itu Abu Bakar Siddiq menyelamatkan umat dari kemurtadan yang dilakukan secara rame-rame. Allah menyelamatkan umat ini melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Selamat umat. Selama dua tahun beliau memerintah, Abu Bakar As-Siddiq meletakkan prinsip-prinsip kaidah ittiba kaidah untuk mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga diikuti jejak beliau oleh oh, pemerintah yang datang sesudah wafat beliau yaitu pemerintahan Umar dan Utsman kemudian Ali dan Muawiyah dengan Abi Sufyan dan selanjutnya dan selanjutnya sampai hari ini pemerintah Islam di dunia sampai hari ini tetap mereka itu adalah sebagai uh, sebagai uh, apa peninggalan sejarah kegemilangan pemerintahan Abu Bakar Siddiq selama dua tahun itu. Ya, keselamatan agama ini yang dijanji, yang yang dijanjikan oleh Allah ya pemeliharaan Allah terhadap agama ini yang Allah janjikan semua itu terlaksana selama dua tahun pemerintahan Abu Bakar siddiq radhiyallahu Nah, kemudian uh, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wadinuhu baqin dan walaupun beliau Nabi Muhammad SAW telah wafat, agamanya tetap kokoh. Wada dinuhu dan demikianlah agamanya la khaira illa dalal ummata alaihi tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah telah menunjukkan umat membimbing umat kepadanya. Tidak ada satu kebaikan pun yang tidak diajarkan oleh Nabi. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat daripadanya semua kejelekan telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khairul ladzi dalla alaihi sedangkan kebaikan yang Rasulullah telah tunjukkan padanya ialah at-tauhidu. Pertama, ketauhidan. Rasulullah telah mengajarkan dengan lengkap tentang tauhid tauhidul ibadah lillahi wahdah mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah semata wa jami' wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardahu dan juga telah uh, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan itu dalam bentuk segenap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi semuanya telah disampaikan minhu sedangkan kejelekan yang Rasulullah telah peringatkan umatnya daripadanya ialah asyirku perbuatan syirik wa jami'a ma yakrahuhullahu wa yahbahu dan segenap apa yang dibenci oleh Allah dan segenap apa yang tidak disukai oleh Allah. Ba'atahullahu ilan nasi kafatan. Allah telah mengutus beliau kepada sekalian manusia, kepada semua manusia dan jin. Diterangkan hal ini oleh Syekh Zaid al makhali Waqad bayyana al-muallif rahimahullah dan pengarang kitab Usul Salata yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah telah menerangkan di anna dinan Nabi sallallahu alaihi wasallam batin bahwa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tetap ada wa anna lam yataghayyar lam yataghayyar syai'un dan agama ini tidak berubah sedikit pun. Binisbati litakali bisyarhiyati di samping di situ adanya berbagai at beban-beban syariah ala ikhtilafi anwahiha dengan berbagai macam-macamnya wal ahkamil mar'iyah dan juga di situ terdapat hukum-hukum yang betul-betul terpelihara dengan baik. Faqala al-muallifu maka berkatalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa hada demikian itu adalah agama Rasul tersebut yakni dinuhu baina aidina yakni agama Rasul telah ada di hadapan kita sekarang wa baina adhurina dan agama Rasul itu telah diajarkan di antara kita. Kamilun dalam keadaan sempurna. Kama wasafahullahu sebagaimana yang diterangkan oleh Allah. Wa dinu dan agama ini ma min khairin illa wa dalla alaih. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah ditunjukkan kepadanya wa ma min syarrin illa wa hadzara minhu dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali pasti sudah diperingatkan orang dari bahaya kejelekan itu wa asasul khairi tauhidullah tabaraka wa ta'ala fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi sedangkan asas kebaikan itu ialah apa mentauhidkan Allah yang maha mulia dan maha tinggi Mentauhidkan Allah dalam bidang apa? Dalam bidang uluhiyahnya, kewajiban untuk menjadikannya sebagai satu-satunya sesembahan, dua rububiyate dan meyakini ketauhidan Allah dalam hal rububiyahnya, meyakini bahwa satu-satunya pencipta, pemelihara dan pemilik alam ini hanya Allah. Juga mentauhidkan Allah dalam asma'ihi wa sifati nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang agung ini adalah asasul khair ini adalah asas segala kebaikan wa mukammilatu dalika dan yang menyempurnakan asas ini tadi ialah bitaqarrubi ilallahi bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah bikulli ma yuhibbuhu wa yardahu dengan mengamalkan segenap apa yang diridhai oleh Allah dan apa yang dicintai oleh Allah minal aqwali wal af'ali wal amali dhahirati wal batinati baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan baik dalam bentuk amalan dohir maupun amalan batin wal bu'du kullal budi min kulli ma yubghidhuhu Allah wa ya'bahu dan juga di samping menjalankan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah juga menjauhkan diri dengan sejauh-jauhnya kullal bu'di min kulli ma yubghidhuhu Allah dari segala apa yang dibenci oleh Allah wa ya'bah dan apa yang tidak disukai oleh Allah menjauhkan diri dari semua itu min syarril aqwal dalam bentuk apa yang dibenci oleh Allah ialah perkataan yang jelek walafal perbuatan yang jelek walamal dan amalan-amalan eh, yang jelek wal mu'taqadat dan keyakinan-keyakinan yang jelek itu dijauhi dengan sejauh-jauhnya karena itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Fahada dinullahi tabaraka ta'ala. Demikian inilah agama Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Alladhi irtadahu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Yang Allah telah ridhoi agama ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Yaitu firman Allah Ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Nah, lianna risalatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena agama Nabi ajaran Nabi amatan adalah agam ajaran yang meliputi segala segala masalah amatan meliputi semuanya wasyamilatan mencakup segala-galanya walaisa ka dan ajaran Rasulullah itu tidaklah sama dengan ajaran yang lainnya. Mimman sabaqahu minal anbiya wal mursalin dari ajaran-ajaran yang telah uh, uh, ajaran para nabi dan para rasul yang telah terdahulu. Di mana ajaran para nabi dan para rasul terdahulu tidaklah mencakup seluruh permasalahan karena memang mereka diutus hanya untuk kepada umat-umat tertentu saja tidak untuk sekalian manusia dan untuk zaman tertentu saja tidak untuk segala zaman ya tetapi Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia dan jin untuk seluruh masa seluruh tempat ya maka ajaran beliau syamilah mencakup seluruh permasalahan amat memberikan pengertian tentang semua masalah. Ya. Di mana dikatakan di sini kalau ajaran nabi-nabi terdahulu itu alladzina kanu yursaluna ila aqwamihim khasa yang mereka itu diutus hanya kepada kaum mereka saja tidak kepada seluruh manusia sehingga ajaran mereka pun terbatas untuk kondisi situasi dan kondisi kaum masing-masing ya tetapi ajaran Muhammad SAW yang Allah turunkan kepada beliau ini untuk seluruh manusia, seluruh zaman, dan seluruh tempat. Begitu kesempurnaan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada uh, kita sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? hal ini boleh untuk menghadirinya. Tetapi kalau perempuan itu hamil karena zina dan tidak bisa dipastikan dengan siapa dia hamil, maka pernikahan itu adalah pernikahan yang tidak sah dan haram. Kita haram pula untuk menghadiri pernikahan tersebut. Kata penanya, bagaimana kalau si anak ikut sholat di masjid, sedangkan kalau di masjid ramai mainan, bagaimana lebih baiknya dan cerita zaman Nabi dulu. Kalau cerita zaman Rasulullah SAW itu anak-anak ikut dibawa ke masjid tetapi telah diwanti-wanti sama orang tuanya untuk jangan main-main sehingga anak-anak itu betul-betul dalam kondisi takut untuk tidak main uh, untuk sampai main dan rapi ya Sungguhnya hal itu bisa dilakukan oleh kita. Kalau kita mendidik dengan keras anak itu untuk jangan main-main di masjid. Sebagai contoh sekarang, buktinya kalau itu bisa. Bagaimana kalau orang tua mengajak anaknya ke dokter? Anaknya mau main-main anak itu terus akhirnya diem duduk sopan duduk manis nah, itu menunjukkan memang anak itu tergantung bagaimana kita mendidiknya kalau kita bisa mendidik mereka untuk diem dan duduk rapi ketika ke dokter kenapa tidak bisa kita mendidik mereka duduk rapi ketika ke masjid ala ajib ya, maka dari itu kita bisa untuk mendidiknya kalau anak itu bakal rame ribut di masjid kita tidak bisa mendidiknya oh berarti belum siap anak itu ke masjid jangan dibawa ke masjid dulu dilarang untuk ke masjid nanti kalau sudah siap diem rapi dia baru dibolehkan ke masjid Ustadz apa hukumnya partai politik? Kalau haram bagaimana cara kita berpolitik di negara kita? Sedangkan kita butuh partai politik untuk menyampaikan aspirasi umat Islam. <clears throat> kita tidak membutuhkan partai politik untuk menyampaikan aspirasi umat Islam. Kita kalau mengerti maka sesungguhnya yang kita butuhkan itu ialah bagaimana fikih pemahaman terhadap siasat syariah perpolitikan menurut syariah di sana diatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi politik umat Islam kepada pemerintah di sana diatur adanya nasihat. Kalau ditanya bagaimana cara kita berpolitik di negara kita kalau haram berpartai, cara berpolitik di negara kita yang dituntunkan di negara kita atau di negara orang lain, di mana saja, cara berpolitik yang dituntunkan oleh syariat itu sedemikian lengkapnya kita datangi penguasa. Kita surati penguasa. Ha? Kita nasihati penguasa. Kita luruskan penguasa. Ha? Kalau perlu di depan umum kita tegur penguasa atas kesalahan-kesalahannya. Itu cara berpolitik yang dituntunkan oleh syariah. Ya. Dan tidak perlu partai politik ya nah, itu cuma karena kita diopinikan bahwa kita ini perlu partai politik untuk menyampaikan aspirasi umat Islam sesungguhnya partai politik itu yang merupakan perangkat demokrasi ya, yang ini adalah jalan bid'ah dalam dalam berpolitik ya itu adalah sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi sekelompok umat Islam yang ingin mencapai kekuasaan, yaitu aspirasi kekuasaan. Bukan aspirasi dalam bentuk kewajiban umat Islam menyampaikan nasihat dan teguran kepada pemerintahnya. Tetapi aspirasi apa? Aspirasi kekuasaan ha, dalam dunia atau dalam sistem demokratisme itu memang dibutuhkan guna mencapai aspirasi kekuasaan ialah partai politik dan itu adalah jalan yang beda jadi umat Islam itu tidak dididik untuk berambisi mer merebut kekuasaan. Tetapi umat Islam itu dididik oleh Allah dan Rasulnya dengan agama ini untuk tawadu, untuk taat kepada syariat Allah, untuk ikhlas dalam menjalankan agama Allah, menasihati penguasa, menasihati umat, menasihati rakyat jelata, semua pihak semua lapisan masyarakat itu uh, mesti dinasehati di dalam menjalankan kehidupan ini supaya cocok dengan ridha Allah. Umat Islam dididik untuk itu, bukan dididik untuk berebut kekuasaan. Ya, sedangkan demokratisme mendidik rakyat untuk berebut kekuasaan. Ya, dan menjadikan kekuasaan sebagai segala-galanya. Sehingga kalau sudah menjadikan kekuasaan sebagai segala-galanya, maka agama pun dijual, diinjak-injak demi kekuasaan. Demi merebut kekuasaan. Ya. Yang demikian tidak dikehendaki oleh Islam. Dan umat Islam tidak membutuhkan politikus yang model gini, yang jual beli agama, yang menjual menjual nasib umat, ya uh, demi untuk kekuasaan. Iya. Kata penanya Ustadz, bagaimana cara supaya sholat kita khusyuk? Cara untuk kita sholat kita khusyuk itu pertama ilmu yaitu kita memahami apa yang kita ucapkan dalam sholat itu lo bahasa Arab kan repot ya diusahakan untuk dipahami ya nah sebagaimana anda kalau mau sabar untuk cita-cita jadi dokter cita-cita jadi insinyur cita-cita ya, jadi e, apa itu rela untuk sekolah bertahun-tahun dari kelas ke kelas dari semester ke semester terus sampai akhirnya mencapai cita-cita. Lu kenapa dalam perkara kaitannya hubungan dengan zat yang maha agung untuk bagaimana merasakan lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah, itu Anda tidak bersabar dalam mencapai itu semua. Ha? Ya Allah, itu sungguh adalah kerugian. Maka harus memahami apa yang diucapkan di dalam sholat itu. Itu akan sangat membantu khusyuk. Yang kedua, untuk membantu kekhusyuan itu kita mengerti dari eh, kita mempelajari bagaimana tuntunan sholat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita apa eh, berusaha untuk membersihkan badan kita dari barang yang haram, ya agar dengan itu eh, hati kita akan lebih dekat kepada Allah dan eh, mempunyai kemauan untuk uh, tunduk kepada Allah dan mencintai Allah. Kata penanya, bolehkah kita pergi ke makam para wali dengan tujuan sebagai perantara doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Eh, yang demikian itu sudah dijelaskan dalam pelajaran al-usul talata ini bahwa itu adalah perbuatan syirik dan itu justru bukan menjadi perantara justru semakin menjauhkan kita dari Allah eh, menghalangi hubungan kita dengan Allah Kata penanya, Ustaz, bolehkah kita berteman dengan jin muslim atau meminta bantuan padanya? Saya pernah mendapat penjelasan dari guru saya bahwa berteman dengan jin boleh-boleh saja asalkan ilmu kita sudah tinggi. Apakah hal tersebut ada dalilnya? Iya. Berteman dengan jin muslim ini sungguh sangat besar resikonya dan bahaya. Dengan gampang jinnya terfitnah sama kamu, kamunya terfitnah dengan jin itu. Akhirnya sama-sama sesat. nah, Nah, oleh karena itu tidak usah kita menempuh jalan yang berisiko tinggi seperti itu. Ya, nggak usah berpikir berteman dengan jin teman dari kalangan manusia aja masya Allah sudah banyak kok kenapa kita mencari teman dari kalangan jin ya apalagi di zaman fitnah itu nggak perlu banyak-banyak teman ya semakin banyak teman semakin orang itu berpeluang untuk terjatuh pada fitnah ya jadi sibukkan waktu Anda untuk tolabul ilmi Untuk memahami agama ini Sibukkan waktu Anda untuk beramal dengan ilmu Jangan sibukkan untuk memperbanyak teman Apalagi teman yang beresiko tinggi yaitu para jin ha? Maka gurumu itu apa jangan kau ikuti Ya. Kata penanya bagaimana cara mengusir jin jahat dari rumah kita? Ya caranya kata Nabi baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Jinnya lari, jin jahatnya lari daripadanya. Dan sinari rumah itu dengan amalan ibadah baca Quran, sholat, sholat lim, apa sholat sholat sunnah itu menyinari rumah. Dan kalau masuk rumah itu ucapkan Bismillah sebelum masuk supaya setan tidak ikut serta masuk ke dalam rumah. Orang kalau masuk rumah dengan mengucap bismillah, setan yang menyertai dia tadi di jalan itu ketinggalan di luar. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan. Jadi supaya tidak setan tok isinya rumah itu, maka ya amalkan amalan-amalan yang mencegah eh, setan itu betah di rumahmu ya dengan amalan yang dituntunkan tersebut. dengar dari Ustadz HTI eh, eh, dari dari Ustadz HTI ya bu Hizbut Tahrir Indonesia dalil wajibnya mendirikan khilafah dengan peristiwa ditundanya pemakaman Nabi seperti yang Ustadz bacakan tadi apakah betul pendalilan tersebut yang disebutkan tadi adalah dalil kewajiban kaum muslimin hidup di bawah penguasa ya, penguasa Islam waktu itu dinamakan khalifah ya, khalifatul rasul kemudian mereka dinamakan Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin setelah Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin maka e, timbul Malikun Ab kata Nabi Malik Raja yang keras yaitu munculnya kerajaan Bani Umayyah dan setelah kerajaan Bani Umayyah Kemudian muncul Malikun Jabbar kata Nabi Kerajaan atau raja yang durjana Yang jahat Kerajaan Bani Abbasiyah Yang kemudian menimbulkan berbagai bid'ah-bid'ah Berbagai kesesatan-kesesatan secara eh, secara kenegaraan dibikin oleh kerajaan Abbasiyah yaitu antara lain kerajaan Abbasiyah telah membuat proyek e, untuk sosialisasi ilmu-ilmu filsafat di kalangan umat Islam dengan menerjemahkan membuat proyek riset, menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani kuno dan uh, filsafat Latin atau Greek ke dalam bahasa Arab. Dan ini awal malapetaka Islam. Ya. Yang kalau seandainya dinamakan khilafah khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah itu karena mereka adalah Quraisy. Sehingga dinamakan khalifah ya atau khilafah. Nah, jadi sesungguhnya yang diurus oleh Islam, yang digendaki oleh Islam adalah penguasa, adanya penguasa ya terserah apakah penguasa itu dalam bentuk sebagai dalam sejarah Khalifatul Rasul atau Amirul Mukminin setelah itu ha, ataukah e, dalam bentuk kerajaan itu tidak diurus dalam Islam ya yang penting bahwa penguasa itu menjalankan kitabullah dan sunnah rasulnya kalau tidak menjalankan kitabullah dan sunnah rasulnya maka penguasa itu ditegur, dinasihati dan diajak untuk menjalankan kitabullah dan sunnah rasulnya nah, adapun konsep apa yang dikatakan khilafah islamiyah yang di dikampanyekan eh, oleh Hizbut Tahrir yaitu konsep khilafah dalam bentuk uh, pemerintahan Islam yang menyeluruh seluruh dunia dan dianggap tidak sah adanya penguasa-penguasa yang sekarang ini baru akan menjadi sah kalau adanya khilafah Islamnya persatuan seluruh dunia. Nah, pernyataan ini tidak sah, ini sah dan sebagainya. Ini perlu adanya dalil. Nah, dari mana dalilnya? Dan menyatakan harus umat Islam untuk uh, mendirikan khilafah Islamiyah alamiah secara internasional. Keharusan itu dari mana? Ya, jadi yang sesungguhnya ada itu umat Islam dituntunkan untuk hidup di bawah penguasa. Jangan hidup dalam kondisi anarkis. Jangan hidup dalam kondisi tidak di bawah penguasa. Ya, karena hidup bermasyarakat dengan manusia kalau tidak dengan adanya pemerintahan maka akan terjadi fitnah yang besar. Hanya itu saja sungguhnya. Ha? Adapun untuk kemudian diharuskan uh, khilafah seluruh dunia, kalau nggak seluruh dunia berarti tidak sah pemerintahan itu. Nah ini adalah pemikiran beda. Ya, nah Kata penanya, Ustadz lebih abdul mana? Sholat memakai sarung atau celana? Tentu sholat memakai sarung. Sebab kalau memakai sarung itu tidak membentuk, sedangkan memakai celana itu membentuk. Ya, dilarang memakai uh, pakaian yang membentuk badan apalagi bagian aurat ya nah itu dilarang laki maupun perempuan dilarang demikian maka tentu lebih aman kalau sholat itu memakai sarung ya nah katanya penanya bagaimana hadap ta'aruf dalam mencari jodoh. Ya, kamu minta kepada calon jodohmu kurikulum vitae daripada dia ah, bikin daftar begitu atau apa itu terserah. Kemudian kalau memang kau tertarik dengan uh, kurikulum vitae-nya, ya silakan uh, engkau bertemu, engkau pandang wajahnya, tubuhnya kalau memang kau serak dan tertarik ya lanjutkan segera lanjutkan dengan khidbah meminangnya kemudian setelah itu segera dilakukan ijab kabul akad nikah kemudian menjadi suami istri berumah tangga itu yang dituntunkan hmm. Jangan dengan alasan taruh kemudian berkholwat, eh, bersendirian, berdua-duaan, ada haram. Ya. Uh, kata penanya, bolehkah seorang anak mengirimkan bacaan Al-Quran kepada ayahnya yang telah meninggal? Ya, boleh yang demikian itu. Karena memang uh, amalan anak itu akan berguna bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dan sebagian sahabat Nabi menjalankan yang demikian itu. Kata penanya, apakah yang kita lakukan bila dalam sholat kita lupa membaca eh, kita lupa membaca bacaan sholat. Ya kalau yang dilu, yang kamu lupa membacanya itu ialah rukun sholat seperti al-fatihah, maka kau tidak dianggap melaksanakan eh, sholat, ya tidak dianggap satu rokaat kalau orang lupa membaca al-fatihah. Tetapi kalau yang kau lupakan itu ialah membaca bacaan bacaan yang bukan rukun sholat, maka ya engkau lanjutkan dan engkau ingat kembali keharusan bacaan bacaan sholat. Adakah hadis yang menerangkan menggerakkan jari telunjuk pada tasyahud? Ya, memang ada tentang bagaimana caranya tidak dijelaskan. Yang jelas ialah e, menggerak-gerakkan. Kata penanya, bolehkah seorang laki-laki tidak pergi jamaah ke masjid dengan alasan capek sehabis bepergian? E, apakah benar jika badan lebih boleh menunda sholat jamaah apakah benar jika badan lebih boleh menunda sholat jamaah alasan capek karena sehabis bepergian itu tidak merupakan alasan yang dibenarkan oleh syariah untuk orang meninggalkan sholat jamaah ya nah Bagaimana posisi sholat jamaah yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan? Ya perempuannya posisinya ada di belakang si apa si imam, bukan di sebelahnya. Kalau laki-laki satu laki-laki satu perempuan itu makmum berdiri posisinya di sebelah kanan imam sejajar dengan imam. Nah, tapi kalau satu laki satu perempuan maka perempuannya berada di belakang imam begitu wallahu a'lamu bissawab ila huna akhwan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh